الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبد ورسول الرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آل وصحاب وتابهم الذين هم خير الأمة أما بعد فيا أيها المسلمون أوسيكم وإيايا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين معاشر المسلمين رحمكم الله sungguh beruntung bagi kita sekalian yang telah diberi kenikmatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat Islam dan iman yang menjadi satu landasan kehidupan kita di dunia ini. Demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat, itu semua berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu patut kiranya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin celaka atau sengsara. Begitu juga di akhirat, setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang beruntung dan bahagia baik dunia maupun di akhirat. Dan itulah adalah sebuah kewajaran. Namun yang perlu diingat bahwa kebahagiaan itu tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha baik secara lahir maupun batin seorang yang ingin mendapat keuntungan yang besar di dunia harus kerja keras dan selalu berusaha meningkatkan usahanya begitu juga kehidupan di akhirat tanpa adanya upaya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah mustahil orang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia di akhirat nanti. Oleh karena itu, ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah sebuah keharusan bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Sebagai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yakni dari golongan para nabi, Shodiqin, syuhada, dan salihin. Artinya orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Pengertian taat itu adalah patuh tunduk atau takut. Artinya bisa jadi kepatuhan itu karena takut. Bisa juga karena cinta. Misalnya seseorang yang patuh dan taat pada majikannya karena takut di PHK oleh majikannya. Maka dia lakukan pekerjaan itu dengan tekun dan penuh kepatuhan. Orang yang taat pada kekasihnya berarti dia sangat cinta kepada kekasihnya Begitu pula patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Ada kalanya taat itu karena takut. Dan ini biasanya dilakukan orang-orang yang banyak dosa. Ada pula taat disebabkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan yang demikian ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka bukan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun lebih dari itu mereka selalu menyebut dan berzikir kepada Allah. Selalu menyebut asma Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah berkata, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia berzikir atau menyebut asma Allah dan pasti akan mengingatnya dengan memberi rahmat dan ampunan kepadanya. Dan barang siapa orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan menyebut asma Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Dan ya, hal itu bukan tidak ada artinya, tapi membawakan syafaat di hari kiamat dan akan bersama-sama dengan Nabi kelak di surga. Apalagi kita masih berada di bulan Maulid membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu keharusan bagi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan telah Allah, bahkan Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sama-sama mendoakan rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan salam kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan membaca selawat adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Membaca selawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya mohon tambahan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Walaupun pada hakikatnya Nabi itu maksum, dan tidak membutuhkan untuk didoakan. Tetapi kitalah yang membutuhkan ampunan dari Allah dengan membaca selawat sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamanya di hari kiamat. Dalam hal ini Nabi telah bersabda, "Akhir salata alayya fa inna salatakum alayya maghfirati lidunubikum." Watlubu ila darajati wal wasilati fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum artinya berbanyaklah membaca selawat untukku karena selawat untukku menyebabkan pengampunan dosamu dan mohonlah kepada Allah untukku derajat dan wasilah maka sungguhnya wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagi sekalian untuk mendapatkan syafaat itulah pertolongan Mengetahuan semua manusia pastilah membutuhkan. Apalagi kelak di hari kiamat pada saat dimana uang emas sudah tidak berlaku lagi. Saat dimana tidak mengenal lagi antara suami dan istri. Antara anak dan orang tua. Apalagi saudara famili dan seterusnya. Namun semua itu adalah urusan sendiri-sendiri. Bahkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tak seorang pun akan sanggup menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita yang gemar membaca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena membaca selawat kepada Nabi Muhammad kepada Nabi oleh Allah pahalanya akan dilipatkan gandanya sepuluh kali. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi asraf barang siapa membaca salawat untukku satu kali saja maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali man salla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asraf wa man salla alaihi asraf sallallahu alaihi mi'atan wa man salla alaihi mi'atan katab Allah baina ainai bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar pas kanu yaumul qiyamah masyhadah Dan barang siapa membaca selawat untukku satu kali. Allah membalas selawatnya sepuluh kali. Dan siapa yang baca selawat untuk ke sepuluh kali. Allah membalasnya seratus kali. Dan barang siapa yang membaca seratus kali. Maka Allah menulis di antara kedua matanya. Terbebas dari sifat munafik. Dan terbebas dari api neraka. Dan kelak pada hari kiamat ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang gemar membaca selawat. Untuk itu marilah kita selalu mengingat agar kita jangan sampai kering dari membaca selawat dalam keadaan bagaimanapun. Baik itu dalam keadaan duduk maupun berdiri maupun tidur dan maupun pepergian untuk membaca selawat Sebab orang yang mulia di hari kiamat adalah orang yang selalu mencoba membaca selawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Inna awlan nasi mi yaumil kiamati aktaruhum alias Orang-orang yang terdekat kepadaku kelak hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Kata Nabi, dengan khutbah yang kami bacakan. Mudah-mudahan kita akan mudah-mudahan kita tidak akan leleh untuk membaca selawat pada saat-saat di mana mana disebut orang agar kita tidak tergolong orang yang termasuk disebutkan yaitu oleh Nabi al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.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 يذكركم واشكروا عليه نعم يزدكم واسألوه من فضل ولا ذكر الله أكبر